mohon dijelaskan makna daripada ayat innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa wa la tusmi'us summa du'a idza walla mudbirin Ayat ini jelas dari huruf secara hurufi artinya hei Muhammad Sebenarnya urusan hidayat dan petunjuk itu adalah daripada kami sepenuhnya. Kamu cuma harus menyampaikan, menawarkan Soal orang beli tidak beli barangmu itu itu soal kami. Kami yang menggerakkan hatinya orang untuk beli atau kami yang menutup hatinya orang untuk tidak beli. Jadi urusan itu urusan kami. Kamu hei Muhammad tidak bisa. Innaka la tusmi'ul mauta. Orang-orang yang mati kamu tidak bisa perdengarkan dia. Dan artinya mati di sini bukan mati dalam kubur. Kalau mati dalam kubur itu dengar. Siapa yang bilang itu orang mati dalam kubur dengar? Nabi Muhammad saw. alaihi Waktu Badr itu Abu Jahal apa dimasukkan dalam sumur, sumur yang kosong. Tidak ada airnya, dicemplung di situ ada orang-orang kafir, benggolan-benggolan kafir. Utbah, Syaibah. Lalu Rasulullah SAW berdiri di atas lingirnya itu sumur. Sambil berkata, Ya Aba Jahal ibn Hisham, Ya Walid, Ya Fulan, Ya Fulan. Dipanggil namanya satu persatu. Lalu untuk menyampaikan apa? Untuk menanyakan demikian. Apakah kamu sudah tahu sekarang? Sudah merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu? Aku sendiri sudah merasakan. Saya sudah merasakan benarnya janji Allah kepada diriku. Apakah kamu juga? Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagaimana biasanya ya dia kalau ada sesuatu yang tidak cocok ditegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana engkau orang mati kok kau tidak bicara? Dia bilang, hei Omar, mereka ini sekarang lebih dengar daripada kuping mereka itu lebih dengar daripada kamu. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Bukhari Muslim. Jadi orang mati dengar. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini innaka la mauta yang mati hatinya. Nek hati mati sudah. Tidak bisa dengar itu. Atau sudah kupingnya tutup. Kalau didengarkan ayat malah dia seperti orang di uh, suntik mati tidak mau dengar itu mati hatinya wala tusmi'us doa, ini buktinya yang kedua orang yang tuli tidak bisa kau perdengarkan lah kalau sekarang kan bisa orang tuli kan pakai alat bisa dengar ya jadi kalau ini ayat kan tidak cocok jadi yang maksud tuli hatinya Mati dan tuli hati tidak bisa diotik-otik. Kalau tuli kuping masih bisa diubah. Kalau mati betul masih mendengar. Walaupun dia tidak bisa berbuat. Dia tidak bisa menjawab. Kalau kita ajak dialog, tidak bisa menjawab. Sayyidina Ali juga mengulangi cerita Rasulullah SAW. Mengajak Kumail ke satu kuburan. Kumail itu konconya dia. Muridnya. Ayo, ayo pergi kuburan. Tamasyahnya itu pergi kuburan Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Kumail ke satu kuburan. Kumail itu konconya dia, muridnya. Ayo, ayo pergi kuburan. Tamasyahnya itu pergi kuburan. Kita lah pergi kebun binatang, nuan sewu. Apa sebab? Sebab kuburan itu mengingat mati. Ayo, ayo kontak anak kuburan. Tanya. Eh orang kuburan, kamu sekarang saya beritakan beritamu. Duniamu sudah dibagi-bagi. Istri-istrimu sudah kawin lagi Rumah-rumahmu sudah ditempati orang lain. Lah apa beritamu sekarang? Pas dia bilang Kumel, kok munggo bisa kita dengar suara mereka? Dia orang akan bilang, ojo lali takwa Allah. Itu pesanku kepadamu wahai yang hidup. Emang betul, dia orang dengar. Dan dengar-dengar, ya dengar dengan mana? Bukan dak kuping, kupingnya rusak, sudah tidak ada. Tapi rohnya yang dengar. Nah kalau di dunia roh itu mendengar tapi hatinya mati. Jadi saluran pendengaran dari roh itu tidak ada. Ditutup. Ya seperti dikunci gitu. Ya. Uh, mohon diterangkan tentang perbedaan di antara pembaharuan dalam Islam dan modernisasi Islam. Kemudian siapa tokoh-tokohnya yang disegani oleh dunia internasional? Siapa Hasan al-Banna itu? Siapa tokoh Hasan al-Banna? Hasan Banna adalah seorang muslim mujahid. Satu manusia yang merupakan satu umat. Dia mempunyai kader-kader dari ikhwanul muslimin. Dia termasuk tokoh internasional muslim. Dan seluruh dunia kafir takut sama dia. Pada satu saat dan Mesir. Sampai hari ini kader-kadernya masih ada. Dan ada di Jordan, ada di Kuwait, ada di mana-mana ikhwan muslimin. Pada satu saat orang Mesir pengikut Hasan al-Banna berada di Italia, di Roma. Tiba-tiba tengah malam itu lonceng gereja berbunyi semuanya. Seperti akan ada kiamat. Dong dong dong dong apa ini dunia ini ya tidak bisa tidur suara sirine sirine kelen, apa semua lonceng lonceng gereja genta berbunyi dan lagu-lagu dinyanyikan semua dia tidak tahu apa sebab ini dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu dia keluar memang mukanya orang Masar ada yang hitam-hitam Orang Eropa mengatakan ini orang negro, bukan orang muslim. Dia kira negro Kristen. Dia tanya, ada apa sih ini? Maaf saya. Loh, kau belum dapat kabar? Belum. Oh, dia gawok-gawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Banna terbunuh. Pesta pora itu Itali. Begitu. Wala maunna minal ladina utul kitab wal ladina asyraku adan kathiro. Dari girangnya dia disuruh bunyikan itu mestinya dari bapaknya mereka suruh nyumuk, bunyikan itu gereja lonceng Hasan al Banna mati jadi ini manusia tokoh besar dan sekarang ini dirah kalau ada tokoh besar mati barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri di tangan orang Mesir yang kerja Yahudi dan salibisme internasional. ini orang kalau lama hidup akan menguasai seluruh dunia Timur Tengah. Kalau beliau hidup sampai hari ini akan lain keadaannya. Sebab beliau masih hidup, saya ada data-data. Dia termasuk tokoh satu-satunya tokoh di Mesir bersama beberapa Syekh Al-Azhar yang memperdekatkan antara madhab syiah dengan madhab sunnah. Hasan al-Banna. Karena itu kita tidak tahu ini, kita tidak baca sih. Kita terus mengikuti suara-suara Yahudi yang mau memecah belah antara madhab-madhab Islam. Hasan al-Banna ikut dengan Imam al-Gummi waktu itu. Saya ada data-datanya. Dan saya ada keterangan-keterangan dari Syaltut, dari Al-Faham, ulama Azhar. Itu ulama Azhar itu sudah top kalau ada orang bilang ulama itu ulama sini atau ulama Pakistan masih tanda tanya. Tapi kalau sudah dikatakan ulama Azhar, itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-masriyah kalau Syekhul Azhar. Tiap Syekhul Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-masriyah. Jadi seperti kalau ada presiden mesti panglima tertinggi. Dan itu mesti topnya ulama. Saya ada keterangan Syaltut kepada majalah Al-Muqtataf di Kairo dia bilang, kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah, Syiah Ja'fariyah? Yang dipakai oleh mazhab Iran sekarang. Kenapa kamu ribut? Saya ini bukan saja membenarkan mazhab itu dan memfatwakan orang boleh beramal dengan ibadah dengan itu. Tapi saya sendiri memfatwakan fatwa-fatwa saya dengan mazhab itu. Ada keterangannya. Jadi tokoh Hasan al-Banna satu-satunya tokoh yang belum 40 tahun dulu sudah bisa memikirkan bagaimana kalau dua mazhab ini diperdekatkan. Sunnah. Kalau dua mazhab ini betul-betul satu, hancur semua imperialis Yahudi dan Amerika dan Sovieti dan semuanya. Minta bukti? Buktinya di Lebanon. Itu PLO itu sudah peretelan itu, sudah tinggal 3.000 orang. Dijoki 2-3.000 dari kaum Syiah bersatu Amerika, Perancis, Inggris, Itali, lintang pukang syarat semuanya lari. Ini yang ditakuti oleh Yahudi. Makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah Entahnya. Dikatakan itu madhab bolala. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca ya seperti ngelus-ngelus dodo lawang barang jelas gini kok dikatakan bolala. Itu tandanya suara yang masuk suara taklit a'ma Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI, Majelis Ulama Indonesia, ikut-ikut ke situ. Itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Nuhun saya udah punya ulama, udah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya ya tidak dipaido kalau dia itu sampai bilang aku tidak bisa golek duit loh, aku ingin ngaji. Sampai ada ulama begitu, aku ini golek duit tidak bisa eh Iso sinau. Yang sinau tidak ngaji, tidak nyari duit ya Allah Taala yang ngasih. Itu mesti di, agak dikritik gitu. Ya walaupun kita tidak berdaya, cuma kita ya minta kepada Allah supaya umat Islam dapat hidayat. Saya merasa gelo betul, mangkel saya. Kalau ada barang betul disalahkan. Dan saksikan saya masih tetap mazhab ahli sunnah. Saya mazhab syafi'i. Ayah saya, nenek saya, sampai 30 nenek semua syafi'i. Dan saya tidak gentar kalau dikatakan orang saya syiah. Tidak. Saya mau memperdekatkan. Jangan ikut memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Nanti naik situ sudah buyar kamu diganya. Ini sudah alif baktanya politik Yahudi. Auzubillah min Ada lagi pertanyaan? Sejauh mana batasan-batasan hadis man biqaumin fahuwa minhum Batasnya hadis yang letter lucknya barang siapa meniru-niru sesuatu kaum maka dia adalah dari mereka batasnya adalah batas minimal kalau kita mencontoh pakaian barat desi barat topinya barat dan kelakuan barat maka kita sudah dianggap oleh Rasulullah SAW orang ini termasuk orang golongan barat jadi yang ke barat-baratan adalah barat. Walaupun imitasi lebih tidak enak sebetulnya. Kalau kita mau barat betul saya sudah karuan. Kalau ada satu orang dari kampung mau pakai gadis gadis kampung memakai rok mini, tidak pantas dia mau ke barat seperti Amerika. Kalau jadi Amerika sekali sudah sudah karuan sudah. Ini masih gadis kampung kelirnya, potongannya, semuanya. Ini ke barat baratan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa minhum. Apa sebab? Yang menjawab ini bukan saya. Yang menjawab ini satu orang profesor namanya Leopold Weiss. Kebetulan ini orang dari Poland dan masuk Islam. Dia jawab bahwa sebenarnya saya tidak pernah percaya kalau seorang muslim memakai pakaian barat, beraksi barat lalu hatinya masih ada terkandung cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti tertarik kepada barat. Kalau tidak buat apa kamu contoh? Apa latar belakangnya ini? Kalau seorang misalnya kiai lalu dia pakai pakaian jenderal, orang akan ketawa dia ada apa ini orang memakai pakaian jenderal? Ya saking kepinginnya dia jadi jenderal. Tidak mungkin dia bukan jenderal dan tidak akan jadi jenderal. Dia kiai. Baca Zaidun koro Amrun. Lah mau pakai yang jenderal biarpun dia pakai lima bintang atau sebelas bintang ya tetap kiai. Kita juga kalau kita pakai pakaian hipis, kita pakaian you can see. Ini kita tidak bisa jadi barat. Cuma yang ada apa? Yang ada kita memencilkan diri dari umat Muhammad SAW. Pergi ke barat. Barat juga belum, tapi umat Muhammad sudah keluar rel. Sebab itu maksiat. Maksiat itu disengaja. Kadang-kadang kita melihat seorang, kita kesiani dia. Ini orang perlu ada orang yang memberi petunjuk. Gimana dia berpakaian begitu? Lakinya perempuan. Karena itu Rasulullah SAW bahwa minhum. Jadi dan ada lagi, tidak mungkin anda niru kalau tidak anda cinta. Betul apa tidak? Ada beberapa orang waktu zaman Jepang dulu, Kadang-kadang saking cintanya dia kepada Jepang karena Jepang memakai dia sebagai heho atau apa, dia kalau jalan itu sepatunya diseret kayak Jepang. Biasanya tidak nyeret sepatunya. Lu, kak saya kok heran ini orang ada sakit besul tak apa. Tidak, dia memang nyeret itu supaya dianggap saya sudah Jepang. Padahal belum Jepang dan tidak akan jadi Jepang. Jadi bahlul ya. Jadi mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum Batasnya itu sebetulnya demarkasi. Kalau Anda mau cari pakaian Islam, Allah sudah menata. Kalau Anda perempuan, Anda pakaian jilbab. Anda akan lebih cantik daripada kalau saudara pakai open baju seperti yang ada sekarang di oleh barat. Orang lebih belenek. Astagfirullahaladzim. Tidak mau melihat ini. Orang malu. Seperti kalau saya sekarang bicara dengan saudara pakai kaos kutang saja. Bagaimana saudara lihat? Coba jawab. Saya saudara akan anggap ini orang tidak sopan. Lah bagaimana seorang perempuan keluar di tengah embong, di alun-alun semua pakai kutangan saja atau setengah kutangan. Ini orang tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati orang lain. Dia kira kamu ini semua melihat saya gawok dan kagum sebab saya barat. Ya seperti orang yang nyeret tadi sepatunya. Lah ini perlu ditegur. Sebagaimana telah diketahui umum, hotel adalah perusahaan jasa. Adapun jasa yang dijual meliputi kamar atau penyewaan hotel, menjual makanan, juga menjual minuman, dan menjual lain-lain keperluan tamu hotel. Dalam hal ini, kadangkala oleh pembelinya uh, digunakan untuk keperluan maksiat. Contoh, uh, satu contoh yaitu untuk berbuat zina. Demikian juga, kalau hal penjual tersebut juga menyediakan minuman-minuman keras. Saya adalah seorang karyawan perhotelan milik negara, BUMN. Bagaimanakah kedudukan hukumnya gaji saya yang saya terima? Walaupun peraturan penggajian diatur secara peraturan pemerintah. Namun yang dibayarkan pada hakikatnya adalah uang dari hasil penjualan kamar hotel dan minuman tersebut. Saudara penanya yang terhormat, saya yakin bahwa saudara sekarang mulai tersentuh hati saudara kepada iman dan tauhid. yakni kepada Allah. Kalau Anda tanya begini ini tandanya Anda orang soleh. Sebab Anda kan sudah mulai merasa bahwa ini tidak betul. Ada perempuan dimasukkan hotel, saya berkhidmat di hotel, saya dapat makan dari hasil ini semua. Ini sudah bagus, Anda sudah mengerti itu. Jadi kalau sudah Anda sudah mengerti, teruskan sedikit. Kuatkan Anda punya keimanan kepada Allah, bahwa rezeki adalah dari dia. Sekarang Anda melalui hotel itu dia beri rezeki Anda. Tapi kalau Anda keluar dari hotel karena mau meng meng menggembirakan dan meribokkan dia, itu rezeki akan terjamin lebih lagi. Saya pernah ceritakan satu kejadian seorang eh, pemegang, ya artinya akuntan, dia kerja di bank dan gajinya barangkali termasuk gaji kelas tinggi itu bank-bank besar saya tidak akan sebut orangnya dan hotel dan banknya tiba-tiba dia itu mempunyai perasaan sesudah hadir pengajian dia bilang saya ini sebetulnya makan duit haram bagaimana saya punya anak-anak ini nanti kalau besar jangan-jangan mereka tidak mau sholat karena saya jejeli barang haram sekarang ini dia bertanya kepada istrinya bagaimana Kata istrinya lah bagaimana nanti kerjaanmu? Ah saya bilang anu perkara pekerjaan ini kita serahkan saja kepada Allah. Saya mau keluar ini karena mau meribokkan dia. Tidak karena masalah rezeki. Nanti dia juga akan tahu kalau memang betul saya ikhlas dia akan memberi saya rezeki. Begitu dia keluar tidak sampai dua minggu, dalam dua minggu itu saja dia kosong. Tidak ada masuk uang Habis itu ada satu orang seperti temennya dari Jakarta mengajak dia untuk bekerja di salah satu pekerjaan perusahaan obat. Ada joint venture dengan luar negeri atau apa. Jelas gajinya jauh lebih besar daripada itu. Ini riwayat saya dengar daripada orang itu sendiri. Dan kalau betul, ya barangkali orang yang kedua yang merasa dirinya tidak cocok di suatu tempat pekerjaan karena ideologinya dan agamanya diinjek-injek disiksa ya keluar saja kenapa mesti bumi Allah kan luas dan Allah lebih luas kalau kita mau berjuang untuk meribaukan dia dia akan kasih kita dari keluasannya ini sesuatu yang luar biasa ya bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa? Juga sebelum saya melanjutkan juga mengharamkan terjemahan tok tanpa isi Al-Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hasbi Siddiqi, tidak sama. Terjemahan, dari Pekchol, terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya, semua itu berbeda-beda. Kalau kita ambil ayatnya, terjemahannya, tok, nanti anda baca Quran begini, sana baca Quran begitu dan tidak raca. Jadi tiap mau diterjemahkan, bacalah aslinya dulu. Dan jangan tulis Quran dengan Latin tok, itu haram. Malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu bakarlah. Tapi itu dianggap bukan Quran. Meluasnya pengaruh TV dan bioskop pada masyarakat Islam. Kemudian melihat kenyataan yang ada sekarang untuk menghindarinya, misalnya dengan cara memboikot dan sebagainya, maka sebagian besar umat Islam sekarang memilikinya. Untuk itu, bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mencegah pengaruh TV dan film yang semakin merusak kehidupan umat Islam ini? Sekian. Saya berpendapat bahwa masalah TV ini kalau tidak bisa diperbaiki, kalau bi tidak bisa diatur, sehingga masyarakat dan umat dan bangsa Indonesia merasa dididik dan dijaga akhlaknya oleh TV, maka TV itu harus kita boykot. Kita malah mengharamkan orang nonton TV seperti itu. Apalagi sudah mulai ada langsing fatwa bahwa melihat video yang porno itu dibolehkan. Mapan betul mereka mem membongkar ini, dinding-dinding sensor ini. Saya sudah ada pernah dengar selenting-selenting fatwa bahwa mendengar melihat kaset blue film boleh. Jadi mereka sudah tinggal jalannya saja. Karena itu kita wajib sekarang ini betul-betul menjaga diri. Setidak-tidaknya orang seorang di antara kita. Kalau kita sudah punya TV, kita bisa jual TV itu, kita bisa kasihkan orang atau kita jual. Tidak usah kita jaga terus itu TV di rumah. Pelihara terus nanti dia keluarkan film-film yang merusak anak-anak kita. Coba saya minta saudara Anu membaca itu film ini supaya anda dengar sendiri apa yang saya baca tadi agak kurang jelas hurufnya. Saudara-saudara ini dari seorang yang hadir seminar dan dia dua tiga kali dibilang memang disengaja, memang disengaja. Jangan ada keterkejutan dan sebagainya. Dari kita umat Islam cuma bisa memboikot. Cuma bisa mengharamkan itu kita nonton dan kita tidak punya TV sama sekali. Dan insya Allah kita tidak punya TV dan tidak berbahaya. Malah lebih aman di dunia dan di akhirat. Karena itu TV harusnya kita jauhkan dari rumah kita. Kalau kita sayang kepada diri sendiri, kalau kita sayang pada anak dan istri, dan kalau kita masuk dalam firman Allah, ku amfusakum wa ahlikum nara. Jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sekarang ini waktunya. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Dalam Panji Masyarakat nomor 425 halaman 50 disangsikan tentang halal dan haramnya bakso. Suatu hari saya tanyakan kepada penjual bakso. Nyatanya mereka bilang bahwa bakso bukan dari daging yang haram. Seandainya tukang bakso bohong dan saya percaya padanya karena bakso kegemaran saya. Bagaimana hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi. Saudara, saya kira ya kita dalam hal-hal semacam ini sebagai muslim harus juga mempertahankan kebudayaan kita. Kenapa seorang Indonesia dari suku Jawa dan muslim menjual makanan dia pakai makanan pakai cara dan kata-kata bahasa asing. Bahasa orang yang bukan muslim. Bakso, pangsit, Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang oh soto, sudah kita kenal, kita makan, contohnya. Nah kalau kamu bilang saya jual bakso, orang ini perlu diboykot tidak dibeli. Apa sebab? Siapa ini orang menyeret Anda kepada kebudayaan asing. Nanti Anda 10 tahun lagi sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa. Nanti Anda ingat bakmi, bakso, pangsit dan yang kata-kata terdiri dari dua perkataan ini tadi. Lebih baik kita pertahankan kalau saya ya, ini lepas daripada saya hukum ya. Lalu sekarang mengenai hukum. Kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi. Kenapa kita masih mentolo beli? Lah kalau dia bilang tidak, anu Pak, ini daging sapi, tapi dia babi, kan kita yang salah di hadapan Allah Taala. Lah kon wis weruh arane iki bakso kok cek kon tuku. Nah, kita bilang sama dia, ganti naran. Kalau dia ganti nama, soto, tahu campur, ya kita makan. Tapi kalau tidak, Anda harus lebih kuat. Ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah. Nah. Ada lagi bakpao yang itu. Dibeli dengan lahapnya Siapa yang muslim? Lah, ya, ya apa sih? Saya jadi pikir, kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu? Allah yarham kiai di Surabaya, Allah yarham Haji Soleh, saya masih kecil. Dia kalau ada orang bilang kecap, iki kecap, kecap iso apa sapa sing gawe iki? Cinten Pak Haji. Ojo ojo dono yo. Gawe nani wong kafir sudah urukus pesucen nih. Ini bukan fanatik saudara. Saya bilang Allah kepada beliau di masjid. sebab Itu orang mengerti, itu warak dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu Kiai. Makan kecap saja warak dia. Lah ada para ulama yang karena dilunggar ban dengan topi dia mati. 35 ribu dibunuh oleh Mustafa Kamal Ataturk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saja mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo ngeculkan semuanya. Ya, ini lain lagi. Nah, jadi kalau ada orang bilang bakso jangan dibeli. Saya tunggu sampai dia ganti. Tahu campur, belin. Lho apa sebabnya ini tidak kau tunggu? Yo aku tidak kenal aran itu. Aku tidak kewajiban belajar aran kayak ngono gue. Selesai saya kira ya. Kalau tidak ada yang bertanya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Ya يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا أننا أشرفنا على ما أشرفنا تب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا الأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبه أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي وبكل سولي وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش فيه والحمد لله في البدء والدناء الحمد لله في البدء والدناء مع ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين